Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya bersama teman-teman lagi Antv ya Khususnya buat kawan-kawan di Indonesia bagian timur Subhanallah saya bisa menyapa teman-teman semua Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah Mudah-mudahan rangkaian ilmu yang akan kita pelajari Adalah apa yang Allah ridhoi buat kita semua Berguna buat kehidupan kita Lahir batin dunia akhirat juga buat pasangan hidup kita, buat orang-orang tua kita, buat turunan-turunan kita, juga buat semesta dan sisinya insya Allah.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 Kau membantunya ya Allah agar menjadi senang. Kesulitannya hilang, masalahnya kau tolong, hajatnya kekabut, bila mana punya hutang, hutangnya lunas. Bila mana catatan umurnya pendek di sisi mu ya Allah panjangin dia dalam keadaan sehat, walafiat, taat beribadah. Genap rukun Islam yang kelimanya insya Allah bisa pergi haji ke Allah wilayah yang melihat, yang mendengar tayangan Antv ini. Khususnya untuk Indonesia bagian timur ini ya Allah. Di hari Rabu ini. Nanti mendengar rekaman di setelah hari Rabu ini. Ia belum berjodoh. Belum memiliki anak turun Belum memiliki pekerjaan. Belum memiliki usaha. Banyak kesedihan. Banyak kepusingannya. Banyak yang dipikirinnya. Banyak bebannya sedikit rizkinya, sempit rizkinya. Dari golongan orang-orang bodoh, dari golongan orang-orang malas. Ya Fattah, wahai yang maha membuka. Ya Razak, wahai yang maha memberikan rizki. Ya Fattahu, Ya Razak, wahai Allah yang maha membuka, membuka apa saja. buka jodoh, membuka anak turunan, membuka rizki, membuka ilmu, membuka pikiran, membuka hati, memberi hidayah, memberi kesempatan orang bertobat. Ya Razak, ya maha memberikan rizki. Ya Muhawil al ahwal wahai Allah yang maha mengubah keadaan. Hawil ahwalana, ubah keadaan kami ya Allah ila ahsanil hal kepada keadaan yang lebih baik lagi. Hari ini dan insya Allah beberapa episode ya di setiap Rabunya kita akan bicara tentang nurun ala nur nurun ala nur cahaya di atas cahaya cahaya di atas cahaya di dunia ini Allah lah cahayanya Allahu نور السماوات wal Allah lah cahaya langit dan bumi bila mana kemudian Allah tidak mau memberikan cahayanya kepada kita Allah maka gelaplah yang terjadi kita baca dulu pemirsa Antv yang maupun Anda berada, terutama teman-teman dari Indonesia bagian timur yang saat ini sudah jam 5, bahkan ada yang sudah jam 6 pagi. Kita baca dulu surah An-Nur, surah cahaya. Ya, surah An-Nur, surah cahaya. Surah ke-24. Surah cahaya Surah ke-24 Surah ke-24 ayat 35. Surah An-Nur, surah cahaya ayat 35. Teman-teman yang merasa gelap hidupnya, nyari kerjaan gak ketemu-ketemu, nyari jodoh gak ketemu-ketemu, nyari modal gak ketemu-ketemu, nah, yang punya anak juga nggak dapat dapat belantara itu kalau tidak Allah kasih cahaya gelap di malam hari apalagi kalau belantara itu adalah hutan yang betul-betul padat hutan yang betul-betul rindang hutan yang betul-betul disebutnya hutan lindung barangkali lahan konservasi barangkali wah Ibarat kita mencari sesuatu di dalam kamar yang gelap gulita. Yang ada malah kepentok lah, kejedot lah, terantuk lah. Nah, bila mana teman-teman dalam kondisi seperti itu, boleh juga ya teman-teman kemudian mendawamkan membaca surah An-Nur supaya kemudian teman-teman mendapatkan cahaya. Dan bacanya jangan cuma ayat 35 melainkan mulai dari ayat 1 ya sampai kemudian ayat terakhir yakni ayat ke-64. Kalau perlu juga dihafal, ini cuma 64 ayat pemirsa. Jangan lupa kita punya metode Odoa ya. One day one ayat jangan lupa. Perjalanan menghafal 64 ayat adalah perjalanan 64 hari. Dibikin enak aja. Satu hari satu ayat, ceter, ceter. Satu ayat ini dibaca 20 kali, 40 kali, 60 kali, sampai 120 kali. Insya Allah bisa hafal dengan sendirinya bisa hafal dengan sendirinya. Masing-masing ayat dibaca seperti ini 64 hari insya Allah satu surah An-Nur selesai. Insya Allah coba ya dawamin surah An-Nur. Ayo kita baca dulu ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه مثل نوره كمشكاه كمشكاة فيها مصباح كمشكاة المصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها الزجاجة كأنها كأنها كوكب دري يوقد أنها كوكب دري يوقد يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية Sampai situ dulu aja. Ya tadi saudara sudah perhatikan terjemahannya sampai situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan segmen yang ketiga setelah berikut ini. Salam hormat buat teman-teman semua di Indonesia bagian timur yang saat ini sudah mulai beraktivitas. Dan di Indonesia bagian barat juga tengah yang barangkali insya Allah mudah-mudahan sudah mulai beraktivitas. Baik, kita lanjutkan dulu ngajinya separuh ayat yang berikutnya dari ayat 35. Surah 24 Surah An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تمسسه نار ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الإدغام ده يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس itu dot ya bukannya dal ya wayad wayad wayad ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله Jangan dikol-kolahin Bukan wayad Wayad Ditahan Wayad ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله سيب معايا ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم والله syai'in Masya Allah. Saya ingin mengajak saudara melihat lagi terjemahannya dari bacaan saya yang berikut ini tidak usah diikutin. Ya. Perhatikan Al-Qur'annya yang sedang dipegang oleh teman-teman semua surah An-Nur surah ke-24 kalau Quran pojok halaman 354 ayat 35. Yang tidak megang Quran lihat kemudian e, terjemahan di layar kaca saudara yang berikut ini. Nggak usah diikutin ya. Allahu nurus samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم Benar saudara, cakep ini surah. Subhanallah. Mudah-mudahan saudara hidupnya bakal terang. Coba deh. Bukan ngebeda-bedain surah demi surah, semua surah bagus. Tapi sebab, coba, coba, coba aja jalan dawamin. Ya, barangkali saudara adalah orang-orang yang lagi begini ngomong, aduh, gue lagi gelap nih. Apa aja yang gue lakuin banteng, gitu kan? Bisa jadi kan? Nah, ayat 35 nih, kalau emangnya satu ayat pen, satu surat penuh ribet panjang nggak sempet ya padahal saudara yang butuh kan sebenarnya kan mestinya kalau saudara yang butuh ya hajar lah jangan sampai nggak dihajar gitu tapi kalaupun enggak hati yusron agama itu memudahkan oke okay lah baca ayat 35 nya kalau ayat 35 nya susah aduh panjang ustad oke okay. Baca saja Allahu nur samawati wal ard. Itu aja dibaca Allahu nur samawati wal ard. Allahu nur sama. Kamu masih panjang juga? Nurun ala nur. Itu aja udah. Nurun ala nur. Nur. Itu masih panjang juga. Emang ente pantas gelap hidupnya. Susah banget diajaknya. Satu surah nggak mau, satu ayat masih kepanjangan, nur ala nur masih malas. Emang <laughs> pantas gelap. Sampai ketemu deh hari Rabu yang berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua. Saya Yusuf Mansur senang kembali ada di Antv. Mudah-mudahan Allah ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.